Nah, kalau kita tambah tua, ini kebanyakan manusia ini, ya Allah, pengen umur saya, tapi tidak mau berubah. Nanti yang betul <laughs> aja, tidak bisa itu. Nah, jadi begitulah tentang perkara mencabut uban kepala itu, ya tidak apa. Tapi fikirkanlah apa yang kita, akibat dari perbuatan kita itu. Orang Islam berpikir yang yang benar. Kan? Ah, itu sudah ya. Uh, masih ada waktu nggak Bu ya? Boleh masih ada. ada surat dari saudara Ali Umar Sidik ya. di Jalan Tambak 6A Jakarta. Boleh. bu ya. Iya. kami mohon bertanya tentang masalah soal munkar dan nakir dalam kubur. Hmm. Teruskan saya. Semua orang yang meninggal dikubur pasti ditanya malaikat mungkar nakir. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa imanmu? Siapa saudaramu? Dan mana kiblatmu serta yang lain-lain? Mm. Pertanyaannya begini, jikalau para nabi, apa juga ditanya siapa nabimu? Mohon penjelasan, Bu ya. Mm. Iya. Itu namanya sam'iyat Artinya yang kita dengar keterangannya dari Nabi kita sendiri. Bahwa seorang apabila dia telah mati, ketika orang akan mulai melangkah pulang, itu dia punya, dia mau Oleh malaikat benar apa yang ditanya. Tentu hadis yang sahih. Memang nama malaikat itu mungkar dan nakir. Ditanyai man rabuka siapa Tuhanmu siapa aga, apa agamamu, bagaimana akidahmu, sebagaimana yang ditanyakan itu. Itu insya Allah akan tetap terjawab semua pertanyaan itu apabila kita telah melatih diri kita di dunia ini. Yusabitullahu al-mu'minina biqawli thabiti fil hayati dunia wa fil akhirah. Orang yang beriman itu akan teguh pendiriannya di dunia dan di akhirat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah kalau dia telah ikuti perkataannya dengan perbuatannya ketika hidupnya lancar dia punya penjawaban nanti sampai di alam kubur tetapi orang yang hidupnya tidak beribadat kepada Tuhan tidak berketentuan walaupun ajar dari luar apabila datang dua orang malaikat bertanya kepada engkau idza ja'akal malakani maka ditanyai siapa Tuhan dengan Qul Rabbi Allah. Katakan olehmu Tuhanku Allah. Walaupun sudah diajar begitu. Sedangkan di dunia diajar saban hari. Tidak peduli lantas hari itu diajar aja. Kan yang betul. <laughs> ya, ya, nah. Jadi itu pertanyaanmu karena nakir benar. Ya. Tetapi sampai kita di dalam alam kubur. Tak usah diajar lain, dari lain dari luar kita akan dapat menjawabnya apabila kita telah melatih diri kita waktu hidup ini. Jangan dibikin main-main agama. Ada orang tidak pernah mengerjakan agama. Memandang sinis kepada agama. Lantas mati. Sebaru mati baca surat Yasin sama-sama di rumahnya. Katanya bisa masuk surga karena orang lain baca surat Yasin. Hmm. Nanti saya sudah mati, nanti jawab lagi pertanyaan mereka. Diajar lagi dari luar. <laughs> Agama tidak murah begitu. Ya. ya. Itulah jawaban untuk Haji Ali Umar Sidik hmm. di Jalan Tambak 6A Jakarta. Hmm. Sekarang masih ada sebuah surat dari saudara Sunodo WS hmm. di Jakarta. Iya. Ini yang terakhirnya. Iya. Hmm. Uh, suratnya ini berisi dua pertanyaan, Bu. Hmm hal melafazkan usoli atau hmm. niat dalam hmm. melaksanakan sholat. Hmm. Apakah mengucapkan usoli itu adalah sebagai melakukan bid'ah? Hmm. Sebab ada sabda Nabi yang artinya hmm. tiap-tiap bid'ah itu sesat hmm. dan kesesatan itu di neraka. Kemudian hmm. atas keterangan sabda Nabi Muhammad SAW ini, hmm. maka kami ingin mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya, hmm. karena ini sangat penting bagi kami dan masyarakat Islam seluruhnya. Juga menurut sabda Rasulullah SAW yang artinya, apabila engkau hendak berdiri sembahyang, hendaklah engkau berwudu, kemudian menghadap kiblat lalu engkau takbir. Hmm. Itu ya? Pertanyaan ini tentang usali ini, pelajaran ini, pertengkaran ulama tentang ini sudah 80 tahun. Lebih tua dari saya. Oh, gitu. Di negeri saya juga pertengkaran itu, perkara itu, usali atau tidak itu. Ada yang bilang itu bid'ah, tidak ada asal dari Nabi karena imamnya empat tidak ada yang berusali kemudian kemudian baru diatur ada pakai usali dan lain-lain tapi yang lain mengatakan itu menolong namanya mulut kepada hati. Jadi kalau dia mau berjalan misalnya berniat mau ke pasar dibacakan di rumah. Saya sekarang mau ke pasar. Nah, itu misalnya. Jadi saya sembahyang sekarang mau sembahyang. Nah, jadi begini saja. Karena sudah 80 tahun pengajian ini bagi saudara yang bertanya barangkali baru. Nah, jadi saya tidak akan menjawab kon ini ah, Cuma ajar sajalah bagaimana berniat itu yang betul. Tidak membaca juga sah sembahyangnya begitu saja bagaimana melatih diri kalau mau sembahyang Allahu Akbar nah, dalam hati kita sudah ingat kita mau sembahyang itu dari mulai orang azan kita sudah mulai orang oh, dengar orang sembahyang tapi orang yang berusaha itu juga sembahyangnya sah juga cuma ajarlah saya sendiri tidak pakai usali sudah lama dari kecil saya mulai sembahyang saya tidak pakai usali jadi iya. kesimpulannya hmm. usuli itu bukan wajib ya, Bu ya? Iya, bukan wajib iya. ya. Yang kedua, hmm. membaca doa kunut pada waktu sembahyang subuh itu ya. wajib atau sunnah? Ah, ya. Dan apakah hanya dalam sembahyang subuh saja membaca doa kunut tersebut? Hmm, iya. Nah, ini juga masalah khilafiyah yang sudah lama menjadi pertengkaran ulama-ulama. Nabi Muhammad yaqnutu taratan wa yatruku taratan. Kadang-kadang Nabi Muhammad berkunut, kadang-kadang Nabi Muhammad tidak berkunut. Ditinggalkannya, kadang-kadang dipakainya, kadang-kadang. Tetapi ulama-ulama memandang So, bagaimanapun mengaji itu ya pakai ulama juga <laughs> langsung juga tak bisa ya. Uh, apabila di saat-saat yang penting kunut itu bagus dipakai tiap-tiap waktu. Jadi anak-anak bisa pilih sendiri, pikir sendiri sekarang ini apakah penting paket kunut itu. Keadaan situasi negara kita segalanya. bagi setengah ulama dia bilang ada yang sampai tiap waktu dia kunut, ada juga yang tidak. Jadi ini jangan menghalangi bagi kemajuan persatuan kita karena pertengkaran-pertengkaran yang seperti ini. Saya sendiri kalau saya sembahyang tahajud itu banyak saya pakai kunut. Dan kalau datang saya ke satu negeri, sana orang banyak masih banyak kunut, saya dijadikan jadi imam. Saya tanya lebih dulu, tuan-tuan di sini umumnya pakai apa? Kami sini berkunut semua. Maka saya kurang sopan kalau saya obah. Gitu. Tidak boleh kunut. Ya. Lantas saya tidak mau, saya berdiri saja. Nanti saya pergi dari situ orang berkelahi. Jadi saya karena pengajian yang kecil membuat orang rusak saya tidak mau yang begitu begitulah cara saya yang umumnya saya banyaknya tidak berkunut begitu oh, iya, iya. ya, ya. Ya, sudah. uh, tambahan tentang kunut ini Bu ya, saya juga ingin menanyakan hmm. apakah kunut itu harus tangannya dihadapkan ada yang tangannya dihadapkan ke depan ada begitu loh Bu ya. Seperti menolak. Iya, <laughs> itu menolak balak gitu. Indah, indah. Diangkat saja berdoa. Ada juga yang turun saja tangannya ke bawah. Hmm, nah, gitu, ya. Iya. Ya, cukup. saya rasa cukup ya. Terima kasih ya, atas kesudian anak Anda dan lidahnya fasih. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.